satu perkara yang sangat penting yaitu mempelajari sebagian dari perkara agama yang penting untuk kita pelajari bersama. <clears throat> Adapun pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini temanya adalah pembahasan tentang bahayanya ingkar sunnah. Iya, itulah yang kami pilih pada kesempatan malam hari ini untuk disampaikan berkaitan kita melihat bahwa sungguhnya fenomena yang ada di masyarakat kita banyak menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Banyaknya orang-orang yang mulai meremehkan atau bahkan saya pada tingkat mengingkari as-sunnah Rasulullah shallallahu alaihi ala wasallam Dalil mengingkarinya itu adalah kulian yaitu secara keseluruhan atau ba'dian atau sebagiannya. Nah, itu muncul dari orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai para duat, para dai dai ilallah. Orang-orang yang menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak di kalangan mereka yang menunjukkan gejala bahwa mereka memiliki atau mengidap suatu penyakit yang kronis yaitu mengingkari sunnah Rasulullah SAW baik secara keseluruhannya maupun sebagiannya apalagi di kalangan orang-orang awam juga banyak menunjukkan gejala seperti itu karena itu ma'asyiral muslimin kita perlu untuk mengetahui dan mewaspadai hal tersebut dan bagaimana kita bersikap terhadapnya <clears throat> Ikhwani billah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita membahas tentang lembaran yang kami sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini, maka kami ingin sampaikan dulu apa sebenarnya pengertian sunnah dan apa itu pengertian dari ingkar sunnah. Ikhwani billah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentang pengertian as-sunnah secara lughah, secara bahasa itu memiliki banyak makna. Di antaranya adalah at-tariqah, jalan. As-sirah, perjalanan hidup. Al-manhaj, prinsip hidup. Itulah beberapa makna daripada as-sunnah. Ya, jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam kehidupannya. Itu disebut sebagai sunnah secara bahasa. Atau perjalanan hidup mereka atau prinsip hidup mereka maka itulah dalam bahasa disebut dengan as-sunnah Wastilahan adapun pengertian secara istilah syar'i banyak sekali. Para ulama menyebutkannya. Yang intinya adalah bahwa kullu ma min Rasulillah SAW qaulan wa fi'lan wa taqriran. Ya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah semua apa saja yang berasal atau datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu yang berupa ucapan beliau yang kita kenal dengan sabda beliau, ataupun yang berupa fi'lan itu perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang terkait dengan masalah pengamalan ibadah seperti sholat ataupun berhaji dan sebagainya. Makanya juga termasuk sunnah. Demikian pula takriran, persetujuan atau izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan para sahabat yang beliau melihatnya dan beliau tidak menegurnya maka persetujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada apa yang diperbuat oleh para sahabatnya yang beliau tidak marah tidak menegurnya tidak menghardiknya tidak mengingkarinya maka ini semua juga termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama menjelaskan bahwa sungguhnya as-sunnah itu memiliki yaitu beberapa makna. Sunnah itu mengandung beberapa makna. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini, ada empat perkara yang terkait dengan masalah sunnah. Di antaranya ma'asirul muslimin termasuk dari pengertian sunnah ada empat hal yaitu pertama adalah tutlaku na'am anna kullama jaa'a min al-kitabi wa sunnah wa huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hiya tariqatuhu allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu memiliki beberapa makna secara istilah syar'i. Kalau kita mendengar istilah sunnah Rasulullah itu ada beberapa makna? Yang pertama adalah apa saja yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, itu jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Maka itulah sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Faman radhiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, artinya jalan hidupku, petunjukku dan sebagainya, maka ia bukan termasuk golongan kami. Nah, maka membenci sunnah Rasulullah SAW maksudnya membenci ajaran beliau yang bersumber dari Alkitab maupun sunnah Rasulullah SAW. baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang benci kepadanya, benci kepada sunnah beliau. Nah, balai islaminna, maka hal itu mereka bukan termasuk golongan kami. Itu makna sunnah yang pertama, yaitu apa saja yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berasal dari Al-Quran maupun dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sunnah. Kemudian makna yang kedua, sunnah seringkali juga disebut dengan istilah yaitu al-hadis. Kalau kita mendengar istilah sunnah, maka terkadang yang dimaukan dengannya adalah al-hadis. Nah, apabila kata sunnah itu dikaitkan, dihubungkan dengan alkitab yaitu Al-Quran. Kita misalnya mengatakan, Fulan berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah. Maksudnya, seseorang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, Dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah menyatakan Ya ayuhan nas inni qad taraktu fiikum ma in man ma in ta'tumtum bihi falan tadillu abada. Kata Rasulullah SAW ya ayuhan nas saya manusia inni qad taraktu fiikum sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian ma in ta'tumtum bihi falan tadillu abada. Sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati nabihi SAW. Kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud sunnah dalam hadis ini adalah hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang kedua. Adul makna yang ketiga yang disebut dengan as-sunnah adalah yaitu sering di, di, dimutlakan sebagai lawan daripada bid'ah. Kalau kita sering mendengar istilah ini sunnah Rasulullah, artinya perkara-perkara yang merupakan lawan daripada bid'ah. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, "Fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajib." Kata Rasulullah sallallahu Fa innahu maka barang maka sungguhnya may ya'ish minkum barang siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa katsira. Pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah umat manusia ini. Fa alaikum bi sunnati karena itu berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Ya, na'am. Wal khulafa'i wa sunnatil khulafa'i rasyidin dan juga khulafah sunnahnya para khalifah ar-rasyidin. Nah, dan seterusnya. Maka dimaksud dengan sunnah yang dimaksud di sini berpegang teguh dengan sunnah beliau, yaitu sunnah yang merupakan lawan daripada bid'ah. Karena setelah dari di akhir hadis ini beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna fa inna kulla bid'atin dhalalah kata beliau atau fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah hati-hatilah kalian dari semua perkara-perkara yang baru dalam agama ini yaitu perkara yang diada-adakan karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini, sesungguhnya itu adalah bid'ah dan semua kebid'ahan adalah sesat. Demikian kata Nabi Wasallam. Sehingga yang ketiga yang dimaksud dengan sunnah bisa diistilahkan dengan sebagai sunnah yang merupakan lawan daripada kebid'ahan. Sunnah yang dimaksud adalah semua yang berasal dari petunjuk beliau, tuntunan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan kebidahan. Adapun bid'ah adalah lawan daripada sunnah, yakni perkara-perkara baru yang diada-adakan dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut bid'ah. Nah, maka sunnah adalah merupakan lawan dari kebidahan. Adapun yang keempat, ma'asyiral muslimin, Sunnah seringkali dimutlakkan pada pengertian yaitu al-mandub wal mustahab. yakni perkara yang sifatnya adalah sunnah yakni artinya bukan perkara yang wajib. Ya, perkara-perkara tersebut oh ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mustahab, artinya ini hukumnya adalah tidak wajib. Yakni perkara-perkara yang apabila diamalkan maka seorang akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Adapun apabila ditinggalkan maka dia tidak berdosa dengan meninggalkan amalan tersebut, hanya saja dia kehilangan sekian banyak keutamaan dan kebaikan. Itulah sunnah. Jadi empat perkara inilah ma'asyiral muslimin perkara yang disebut dengan istilah sunnah dalam pengertian yang sudah kita kenal di kalangan para ulama ya mengenai pengertian apa itu sunnah. Kita sering mendengar istilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada empat kemungkinan yang disebutkan dalam hadis tadi. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian ingkar sunnah. Siapa ingkar sunnah itu? Apa apa yang dimaksud dengan ingkar sunnah itu? Naam, Ma'asyiral muslimin, ingkar sunnah artinya mengingkari mengingkari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Baik itu sifatnya kuliah, yaitu secara keseluruhan. Karena ada sebagian orang yang mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW, sifatnya apa? Keseluruhan. Tidak mau sama sekali dengan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Padahal secara ijma kaum muslimin sepakat sejak zaman para sahabat hingga seterusnya nanti. Maka yang namanya hukum dalam Islam terbangun di atas dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di kalangan manusia ada mereka yang mengingkari sama sekali sunnah ini. Bahkan ini sejak zaman dahulu ma'asyiral muslimin, ya, mengingkari sunnah. Bahkan kemudian Ya, di Indonesia pernah muncul kelompok ini. Ingkar sunnah muncul sekitar tahun 80-an di Jakarta ya yang kemudian dibekukan oleh MUI dan dilarang saat karena apa? Ajaran yang sangat menyimpang betul-betul mengingkari sunnah. Mereka sholat tidak mau pakai azan, nggak mau pakai komat karena nggak ada, nggak ada, nggak ada dalam Quran. Mereka menamai dengan Quraniyun, golongan Quraniyun, yaitu orang-orang yang mutlak hanya berpegang dengan Quran menurut sangkaannya, padahal tidak. Ya mereka bilang semua sumbernya dari Quran, nggak mau dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan Quraniyun ini. Sehingga kalau kalau sholat nggak pakai ruko, nggak pakai sujud, nggak ada putungannya. Terus pokoknya sholat semuanya dibuat dua rakaat, maghrib, subuh, duhur, asar, dua rakaat semua di masa itu. Ya kemudian dilarang pemerintah. Demikian pula yang lain-lain, semua tidak mau dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah perkara yang mustahil, Maka yang tidak mungkin. Kalau kita beragama, beribadah kepada Allah dengan cara Islam, maka tidak mungkin kita memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Karena terkadang sunnah memiliki fungsi yaitu menjelaskan perkara-perkara dalam Quran yang masih global, kemudian dijelaskan rinciannya, penjelasannya di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita menggaris sunnah. Namun kelompok ini ada yang betul-betul menggaris sunnah, yakni kuliah semuanya secara keseluruhan, tidak mau sama sekali dengan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada pula sebagian manusia yang menggaris sunnah itu hanyalah sifatnya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Sebagian sunnah Rasulullah diamalkan, diikuti, diyakini kebenarannya. Tapi sebagian yang lain diingkari, dimusuhi, bahkan dibantah oleh dia dan tidak diamalkan. Karena alasannya itu hanya sunnah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa orang ini mengingkari sunnah sifatnya apa? Sepotong-sepotong atau sebagian saja. Baik, itu maknanya. Sehingga apa? Mengingkari sunnah itu yang dimaksud di sini adalah bukan sama sekali, tetapi ya ada dua perkara tadi. Kemungkinan mengingkari sama sekali sunnah Rasulullah secara keseluruhan atau mengingkari sebagian sebagian. Insyaallah akan kita berikan contoh-contoh tentang perkara ini. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun hukumnya ma'asyiral muslimin, orang-orang mengingkari sunnah Rasulullah SAW sebagai hukum yang kedua setelah Al-Qur'an maka kalau dia lakukan diingkari dengan sengaja dengan penentangan terhadap Al-Quran eh, dengan Sunnah Rasulullah SAW maka kufur dia kufur dia tapi kalau dia bukan dengan sengaja tapi karena kejahilannya kebodohannya menentang sebagian Sunnah Rasulullah SAW atau sebagai orang yang tidak tahu orang yang lupa dan sebagainya maka perlu diingatkan dan dinasihati untuk tunjukkan betapa pentingnya Sunnah Rasulullah SAW tapi kalau mereka mengingkari berhukum dengan as-sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, maka dia kafir dengan sebab ini. Karena apa? Banyak sekali ma'asyurul muslimin. Dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya kita semua berhujah, berdalil, berhukum dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini kami bawakan permasalahan ini mengenai pentingnya dan kami bawakan ada tulisan di depan antum berupa dua buah hadis yang kami bawakan di sini untuk menjelaskan betapa di zaman Nabi SAW sudah dinaskan, sudah disebutkan dan didalilkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di tengah-tengah umat Islam ini ada orang-orang yang sombong, Orang-orang yang sombong yang tidak mau berhukum dengan sunnah Nabi SAW dan merasa cukup hanya dengan Al-Quran saja. Ini termasuk penyimpangan dalam agama ini. Karena itu mari untuk menyingkat waktu kita bacakan yakni hadis tersebut. Nah, silakan diperhatikan. Dalam hadis, wa anil miqdam bin Ma'di Karbi atau Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu taala anhu qala. Ya, dari al mikdam bin Ma'di Karib. Ada yang mengatakan Karib, ada yang mengatakan Karbi. Al-Kindi. radhiyallahu taala anhu. Ini salam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qala Rasulullah sallam dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah menyatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Ditulis sendiri harapannya ya. Baik, saya tidak sempat menuliskan. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, "Ala, ketahuilah, ini sesungguhnya aku utitul kitab wa mislahu ma'ahu." Sesungguhnya aku ini telah diberi oleh Allah taala yaitu Alkitab. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Wa misbahu ma'ahu. Dan yang semisal Al-Quran itu bersama Al-Quran. Maksudnya, yang semisal Al-Quran, maksudnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Perhatikan Makanya menunjukkan ma'asirul muslimin Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada nabi kita Muhammad SAW yaitu dengan dua wahyu sekaligus Al-Quran demikian pula sunnah Nabi SAW yang itu juga nanti disebutkan merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala karena apa yang keluar dari ucapan beliau perbuatan beliau perkataan beliau amalan beliau persetujuan beliau dan sebagainya tidak pernah lepas dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala Iya, apa yang diucapkan beliau tentang agama ini? Apa yang disampaikan beliau? Yang diberitakan beliau? Yang diucapkan beliau? Dan yang dilakukan oleh beliau SAW. Tidak pernah lepas dari bimbingan wahyu. Karena itu sunnah beliau merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran. Nah, untuk buktikan nanti akan jelaskan dalilnya. Taib, barakallahu fikum. Demikian kata Nabi. Sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Ta'ala dengan Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan yang semisal Alkitab itu, yaitu Al-Quran. As-Sunnah atau al hadis Nabi SAW yang bersama Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Ala yushiku rajulun sab'an ala arikatihi yakul Ketahuilah bahawa sungguhnya ya, kata Rasulullah SAW nanti akan ada, yakni di akhir zaman ini seorang laki-laki yang syahban yaitu yang merasa kenyang laki-laki yang perutnya kenyang ala arikatihi yang dia duduk di atas sofanya di atas dipan-dipannya, di atas tempat duduknya. Artinya inilah menunjukkan kias bahwa sesungguhnya akan muncul orang-orang yang merasa cukup, yang dirinya merasa cukup baik dengan ilmunya, dengan apa yang dia ada padanya, ya, dan sombong orangnya. Ya bu, dia akan mengatakan, alaikum bihadal Quran kata kata dia. Cukup baik, baik manusia, cukuplah baik kalian, yaitu Al Quran ini saja. Wama wajadtum fihi min halalin fa fa'ahiluhu nah fama wajadtum fihi min halalin maka apapun yang kamu dapatkan di dalam Al-Quran itu dari suatu perkara yang halal, fa'ahilluhu maka halalkanlah dia. Maksudnya, maksudnya adalah yakini dan anggap anggapkan anggaplah bahwa sungguhnya itulah halal. Jadi perkara yang dihalalkan dalam Quran halal maka itulah yang halal. Begitu kata dia. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Maka apa saja yang kamu dapati dalam Al-Quran itu, suatu perkara yang diharamkan, maka haramkanlah dia. Yaitu yakini dan benarkan bahwa itu adalah perkara yang haram. Seperti itu, itu saja katanya. Artinya apa? Ikhwani billah rahimani wa Iya, seorang laki-laki ini dia adalah merasa cukup dengan kemampuan dirinya dan cukup dengan Al-Qur'an saja dia berani mengatakan cukup bagi kalian Al-Qur'an ini saja. Apapun yang kalian dapati Al-Quran mengatakan halal, ya itulah yang halal. Dan apa yang dikatakan oleh itu haram, maka itulah yang haram begitu. Maka adapun yang selain ini mereka menolaknya. Nah, itu kata beliau menukil perkataan dari seorang tadi. Setelah itu Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, "Ala ketahuilah, la yahillu lakum lahmal khimari ahli." Ketahuilah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak halal bagi kalian untuk memakan khimarul ahli yaitu keledai keledai kampung atau keledai piaraan, ya, keledai ternaan, yaitu keledai yang diternakkan atau yang dipiara oleh manusia. Tidak halal dagingnya untuk dimakan. Pertanyaannya sekarang, ada nggak dalam Quran yaitu yang mengharamkan keledai atau khimar yang merupakan khimar piaraan? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada kan? Oh, seperti itu. Rasulullah SAW menjelaskan ini, ya, maksudnya beliau mengingkari perkataan orang tadi yang mengatakan bahwa apa yang didapatkan Al-Quran itu halal, ya itulah yang halal. Yang didapatkan Al-Quran itu haram, itulah yang haram saja. Sebagaimana ucapan manusia hari ini. Ketika menafsirkan surat Al-Ma'idah. Tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran tersebut. Maka mereka hanya mengatakan, uh yang di dalam yang diharamkan itu cuma empat katanya. Apa itu? Bangkai. Terus apa lagi? Darah. Terus apa lagi? Babi. Apa lagi? Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini saja katanya, nggak ada yang lain begitu. Namun ketika disebutkan hadis Nabi SAW ada lainnya. bukan dalam hadis, mereka langsung menolaknya mentah-mentah. Alasannya apa? Oh itu nggak ada dalam Quran. Perhatikan ini. Paham maksudnya? Nah, maka Rasulullah SAW setelah membawakan ucapan orang tadi yang merasa sombong, dengan hanya mengatakan apa yang terdapat dalam Quran maka itulah yang halal, apa yang diharamkan itulah yang haram. Itu saja. Namun Rasulullah kemudian memberikan penegasan bahwa sesungguhnya ketahuilah kata beliau, la yahillu lakum lahmal khimaril ahli. Tidak halal bagi kalian untuk memakan keledai piaraan, yaitu keledai yang diternakkan oleh piaraan di rumah kita. Nah, menunjukkan apa? Ada pun keledai yang liar, yang tidak merupakan keledai yang merupakan dipiara oleh manusia, itu menunjukkan bolehnya hal itu. Kalau tidak ada dalil yang melarangnya, yang demikian itu. Demikian. Kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan lagi, wala kulla dinabin minal apa minas sibai dan setiap hewan yang memiliki zakar atau tama memiliki taring nah yang memiliki taring dari asiba yaitu binatang-binatang buas artinya setiap hewan buas yang dia miliki taring yang dengan taringnya itu dia memangsa makanannya mencari mangsanya dan sebagainya ya untuk membunuh maka setiap hewan yang bertaring yang buas maka dia adalah haram untuk dimakan Apakah ini ada dalam Quran? Ada enggak? Tidak ada. Apa kemudian diingkari? Perhatikan jemaatullah muslimin. Rasulullah SAW menyebutkan ini. Karena nanti memang ada orang-orang yang muncul model seperti ini. Tidak mau mengharamkan ini semua karena alasannya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ada nggak model dai semacam ini? Ada nggak? Ada ya, Pak. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Karena itu perhatikan baik-baik. Ini hadis yang pertama Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih. Saya tidak bawakan sanad-sanadnya kerana memang sahih, insyaallah. Sahih. Kemudian kita bawakan lagi hadis yang kedua. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la antaini ahadukum muttaki'an ala arikatihi. Sungguh akan ada salah seorang di antara kalian yakni maksudnya dari kalangan kaum muslimin ya yakni apa mereka ini muttaqian ala arikatihi dia bersandar dia bersandar di atas sofanya di atas tempat duduknya yang bagus yang indah yaktihil amru kemudian datang kepada dia satu perkara suatu perkara mimma umirtu bihi aw nahaitu anhu dari perkara yang aku kata Rasulullah telah memerintahkannya ataupun aku melarangnya. Yaitu dalam hadis Nabi SAW. Datang kepada orang ini satu perkara dari Nabi SAW, dari hadis-hadis Nabi SAW, baik itu berupa perintah beliau ataupun berupa larangan-larangan beliau. Bahwa Rasulullah melarang dari memakan ini, memakan itu, memerintah ini, memerintah itu, misalnya dari hadis Nabi SAW. Tiba-tiba, bayakul, ternyata orang ini kemudian justru mengatakan, La adri, saya tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi attabi'nahu. Ya, saya tidak tahu tentang perkara tersebut, kata dia apa saja yang kita dapati dari dalam kitabullah Al-Qur'an, maka itulah kami mengikutinya. Atau kami akan mengikutinya. Maksudnya apa? Hadis ini menjelaskan pada hadis yang sebelumnya juga bahwa orang ini hanyalah mencukupkan diri dengan Al-Qur'an saja tanpa mau berdalil, tanpa mau melihat kepada dalil-dalil dari Quran maupun Sunnah yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan. Nah, dan ini banyak sekali ma'asyiral muslimin. Model-model orang seperti ini. Ketika disampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mencukur jenggot. Ah, nggak tahu saya. Itu kan dalam Quran nggak ada. Rasulullah SAW melarang dan itu. Mereka pun mengingkarinya. Ma'asirah muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. dalil tentang masalah ini sebenarnya banyak sekali. Kita cukupkan ini untuk menunjukkan dan mewakilinya insyaAllah Allah sudah cukupi. Ma'asirah muslimin. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan dalam sahihnya dalam dalam sahih Muslim sebuah riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Bahwasanya datang kepada kepada dia seorang wanita. Ketika itu Ibnu Mas'ud beliau berceramah. Beliau menyampaikan nasihat bagi wanita agar wanita itu dilarang untuk apa istilahnya menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Wanita dilarang untuk mencukur alisnya dan buat alis palsu buatan melarang dari membuat yaitu tai lalat palsu atau buatan dan sebagainya sebagainya berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dia datang wanita ini kepada Ibn Mas'ud dan mengingkari. Wallahi demi Allah ya Abu Abdurrahman katanya. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman ini nama kunyahnya Ibn Mas'ud. Demi Allah saya tidak bolak-balik baca Quran nggak saya dapat apa yang kalian larang itu. Saya bolak-balik baca Al-Quran nggak pernah saya dapat larangan semacam yang kamu ucapkan itu. Masya Allah, perhatikan ya kawan. Ya, orang ini kemudian dibacakan hadis, tetapi dia kemudian mengatakan saya tidak dapat dalam Quran. Begitu. Abu Jahal bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau pun mengatakan, "Wallahi seandainya kalau benar apa yang engkau ucapkan, maka sungguh kamu akan dapatkan dalam Quran tentang hal tersebut kalau kamu mau memahami." Ya, maka dia mengatakan, "Loh, yang mana? Saya hafal Quran dari awal hingga akhir, gak dapat." Siapa di antara antum yang hafal Quran? yang bisa menjelaskan bahwa di dalam Quran ada larangan menyambung rambut? Ada enggak? Ada enggak? Atau kemudian mencukur alis? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya. Barakallahu fikum. Enggak ada, memang enggak ada. Baik. Ibnu Asud mengatakan kalau antum paham dan membacakan insyaallah akan ketemu. Terus di dalile. Beliau bawakan ayat Quran, surat Al-Hasyr, ayat yang ke-7. Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah SAW, fakhudhu, ambil, jadikan dalil. pegang teguh. Dan apapun yang dilarang Rasulullah SAW, jauhi. Itu kata Allah dalam firman-Nya. Ayat ini global. Ayat ini sifatnya umum. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah SAW, baik itu berupa perintah-perintahnya, Eh, khususnya berupa perintah-perintahnya, maka ambil, taati, lakukan, kerjakan. Begitu kata Allah dalam firman-Nya. Jadi apa saja yang datang berupa perintah dari Allah Taala dalam Quran, maka ambil. Oh, dalam maksud dari Rasulullah SAW. Wa ma'atakumur rasulu fahuduhu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah kata Allah Taala, maka ambillah. Dan apapun yang dilarang oleh beliau, maka jauhilah. Berhentilah kamu dari melakukannya. Begitu. Maka ayat ini umum yang menunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin wajib untuk mengambil, mempercayai, mengikuti semua perintah dan larangan Rasulullah SAW secara umum berdasarkan ini. Adapun rinciannya apa yang dilarang Rasulullah, apa yang diperintah Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah mengatakan demikian, melarang demikian, memerintah demikian dan demikian. Setelah dibacakan ayat ini dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka wanita yang tadinya melar, apa menentang kemudian terwujud. Akhirnya dia menyadari dan dia berkesalah dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Mas'ud radhiyallahu taala. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin. Betapa banyaknya ya manusia yang kurang paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW begitu cepatnya untuk memudah dan menolak hadis Rasulullah SAW hanya karena beralasan tidak terdapat di dalam Al-Quran atau bahkan tidak mau. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, barakallahu fikum. Maka dua hadis yang kami sampaikan ini ma'asyiral muslimin ada beberapa kesimpulan yang kita kita ambil darinya. Di antaranya ma'asyiral muslimin yang kami sebutkan di situ. Yang pertama, hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah SAW diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua wahyu, ya, yakni Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW sebagai dua sumber hukum di dalam Islam. Iya. Dalil-dalil tentang perinci tentang masalah ini juga banyak sekali. Dalil yang menunjukkan bahwa hadis Nabi itu adalah wahyu. Siapa yang bisa menyebutkan? Surat An-Najm ayat berapa? Barakallahu fikum. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah mengatakan di sana ma'asyiral muslimin, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, kata Allah taala, dan tidaklah Muhammad SAW itu bicara dari hawa nafsunya. Lihat ini. Wa Muhammad SAW tidak bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain dia itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Perhatikan ini. Maka perkataan Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauh dari kesalahan, jauh dari kekeliruan. Andaikan salah, langsung Allah taala menegurnya karena beliau maksud. Dan sepakat para ulama tentang hal ini bahwa Nabi adalah maksud, Ya, meskipun beliau adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa benar, namun beliau maksum, artinya maksum yakni terjaga, terpelihara dari kesalahan, apalagi dalam perkara din, perkara agama ini. Sehingga ketika ada salah langsung ditebus oleh Allah Taala. Sehingga beliau lepas dari kesalahan. Beda dengan kita ya Tuhan. Apalagi anak. Ketika pula ngomong sak ngomongnya kadang bener kadang salah, ya nggak mesti bener kafe, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mendapatkan dua wahyu, Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW dan kita diperintah untuk mengikutinya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-3. Allah mengatakan, baju Nah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah mengatakan, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan jangan kamu ikuti yang selain keduanya. Ya, akan tapi sedikit sekali kalian mau mau mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin, perhatikan. Maka Allah telah memberikan dua wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu sendiri. Demikian pula sunnah beliau perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau. Maka ini semua adalah wahyu karenanya karena semuanya adalah dibimbing berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin. Naam, Rasulullah mengabarkan bahwa akan muncul di akhir zaman ini ya yakni jauh sepeninggal Nabi jauh setelah wafatnya Nabi SAW yaitu orang-orang Islam yang mereka itu hanya mau menerima Al-Quran saja. Jadi menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik menolak yang sifatnya secara keseluruhan maupun menolak sebagiannya dengan berbagai dalih dan alasan. Ya, ada pun menolak keseluruhan. Ya mungkin ya zaman sekarang ini ya taib. mungkin tidak ada. Atau kalau ada barangkali adalah sebagian orang-orang orientalis atau orang-orang jin. Tahu jin ya? Apa singkatannya? kepanjangannya? Jaringan? barakallahu fikum. Ada yang mengatakan jaringannya iblis laknatullah. Iya, seperti itu. Mereka menolak hadis Nabi SAW. Ya, dengan berbagai alasan dan logika-logika yang murahan yang tidak ada nilainya sama sekali. Nah, maka banyak orang yang menolak secara keseluruhan seperti ini. Ada yang menolak sebagian banyak pula ma'atul muslimin. Ada sebagian dai, dia berkata di atas mimbar, ya, Ketika berani mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran kata dia mengatakan halal. Namanya emas hukumnya adalah halal menurut dia. Jadi tanya dalilnya apa? Dalilnya Ustaz dari Al-Quran. Sebutkan Al-Quran. Ya. Hudu zinatakum inda kulli masjid kata dia. Surat Al-A'raf ayat 33. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian masuki masjid. Setiap kali kalian masuki masjid. Kata dia dengan kebodohannya tapi sok pinter dia mengatakan, loh ini dalil. Rasulullah menyuruh kita pakai perhiasan katanya. Hudu zinatakum. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian masuk ke masjid. Nah ini perintah untuk pakai perhiasan. Begitu. Ketika dia ditolak sama, sama, sama pendengarnya. Sama muridnya. Ustaz, bukankah perhiasan emas itu dilarang untuk laki-laki? Siapa yang bilang kata dia? Itu ada hadis Nabi SAW. Itu kan hadis kata dia. Ya, coba bayangkan perkataan itu kan hadis kata dia. Bahkan saya pakai logika murahan lagi. Dia bilang, Al-Quran itu dari siapa? Katanya. Dari Allah Subhanahu Taala. Kalau hadis dari siapa? Dari Muhammad SAW. Nah, adapun Allah adalah yang mengutus. Si Muhammad adalah yang disuruh. Disuruh itu Rasul bahasa Arabnya, bahasa Surabaya ini babu katanya. Ya, adapun yang mengutus itu adalah majikan, juragan bahasa Surabaya ini. Ya, Luwes berhenti nih antara babu dan juragan. Perhatikan logika murahannya dia ini. Ya, untuk menolak apa? Hadis Rasulullah SAW. Kata dia, itu kan dari hadis. Hadis gak boleh bertentangan dengan Quran, kata dia. Al-Quran membolehkan, kok hadis melarang? Itu gak cocok, harus dibuang, kata dia. Ini logika dari murahan semacam ini. Barakallahu fikum. Begitu ma'asirul muslimin. Ya. Nah, ada orang yang menolak seperti itu. Padahal Rasulullah SAW jelas-jelas ya ini melarang Perhiasan emas dari kaum laki-laki dari kalangan umatnya ini. Nah, tetapi dia mengambil Al-Quran tadi. Padahal ya ikhwan, orang ini tidak mengerti tentang bagaimana azab nuzulnya ayat ini dan apa tafsir ayat ini. Hudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ambillah perhiasan kalian atau pakailah perhiasan kalian ketika kalian masuki masjid. Ayat ini ma'asyiral muslimin. Naam, turun berkaitan dengan peristiwa sesungguhnya orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Tatkala mereka memasuki masjid Haram dan dalam melakukan tawaf khususnya di malam hari, mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Laki-laki dan perempuan jadi satu, telanjang bulat untuk tawaf di masjid Haram ketika itu. Nah, demikian disebutkan dalam tafsir oleh para ulama. Ya, ini zaman jahiliyah dan itu di kalangan di gelap malam ketika itu malam yang gelap gulita. Bertolak tawaf dalam keadaan telanjang bulat tanpa selembar kain pun. Maka Keyakinan amalan agama semacam ini ditolak dengan datangnya Islam dan Allah Taala menyuruh kaum muslimin untuk menyelisih perbuatan mereka dengan menggunakan perhiasan mereka maksudnya adalah yakni zinah yang dimaksud pakaian indah yaitu pakaian-pakaian bagus, pakaian-pakaian indah ketika memasuki masjid-masjid yaitu untuk ibadah sholat. Itu begitu yang diperintahkan. Sehingga kaum muslimin tatkala masuki masjid Haram atau masjid-masjid untuk ibadah kepada Allah, pakai yang terbaik pakaiannya. Bukan dengan cara telanjang, tapi dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, pakaian yang sopan. Nah, dan dengan ayat ini pula Syekh Al-Bani rahimahullah taala berdalil bahwasanya seorang muslim, apalagi kaum laki-laki khususnya, kalau sholat ya hendaknya berpakai pakaian yang sempurna, yang bagus dengan bajunya, dengan imamahnya atau kopiahnya, ya, jangan kepalanya gundulan begitu saja nggak pakai kopiah apa-apa. Ya, pakai kopah, kopiahnya, pakai imamahnya atau sorbannya pakai penutup kepala songkoknya dan sebagainya yang ini adalah merupakan yakni perhiasan seorang muslim khususnya kaum laki-laki di dunia Islam. Tapi kemudian karena perjajahan negara-negara barat akhirnya banyak orang yang kemudian kaum muslimin malas untuk berhias dengan pakaian yang bagus, dengan bentuk kepalanya dan senang dengan yakni ya gundulan begitu saja tanpa pakai kopiahnya dan sebagainya. Ini kata Syaikhul Taala saya menyebut saja. Intinya ma'asyiral muslimin. Itu contoh saja bahwa sebagian manusia hari ini menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW, ya khususnya tentang larangan dari emas misalnya, pakai emas bagi laki-laki. Dia tolak karena tidak ada dalam Quran katanya. Quran malah membolehkan katanya, padahal tidak demikian. Ya, memangnya Rasulullah SAW tidak paham dengan Quran apa? Memangnya Rasulullah bodoh daripada dia yang lebih pintar merasa pintar dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Demikian pula ma'asyiral muslimin dalil-dalil yang selainnya. Ya masih banyak nanti akan disebutkan contoh-contoh secara rinci. Intinya ma'asyiral muslimin, ya Rasulullah mengabarkan bahwa kita akan muncul di akhir zaman ini model-model orang semacam ini dan sekarang kita sudah melihat banyak prakteknya yang di ada yang ada di tengah masyarakat kita model orang-orang semacam itu. Paham ya? Ngerti ya? Baik. Yang ketiga, baik. Dari pelajaran hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa menolak hadis-hadis Nabi SAW pada hakikatnya adalah menolak Al-Quran itu sendiri. Karena justru dalil-dalil yang sangat banyak dalam Quran menyuruh kita untuk pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW secara bersamaan. Tidak bisa dipisahkan salah satunya. Iya, dalil-dalil tentang masih banyak sekali dalam muslimin. Baik, antum catat di situ beberapa poin dalil-dalil yang mesti untuk kita ketahui. yang antara dalil yang menunjukkan pentingnya kita, yakni berpegang dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhannya, kebersamaannya. Nah, tidak boleh dipisah satu dengan yang lain. Di antaranya ma'asyiral muslimin, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Lihat ini. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah. Ada Rasulullah in kuntum nam tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya kata Allah Ta'ala, dan apabila kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, maka kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada apa? Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalika khairun yang demikian terbaik wa ahsanu ta'wila dan lebih bagus akibatnya. Nah, seperti itu. Demikian pula ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat An-Nisa ayat 65. Allah taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma mimma nam qadaita wa yusallimu taslima. Allah Ta'ala menyatakan surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Rabbmu kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu beriman dengan iman yang sempurna sampai mereka benar-benar mau menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus hukum fima syajara bainahum terhadap perkara yang terjadi di antara mereka. Nah, harus ridho dengan apa yang keputusan Rasulullah SAW. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma Lalu tidak terdapat dalam hati mereka rasa berat hati untuk menerima keputusanmu tersebut wahai Muhammad SAW. Ya, wa yusallimu taslima dan mereka tunduk pasrah dengan sebenar-benarnya. Nah, ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin menunjukkan pada kita bahwa keharusan bagi kita semua untuk tunduk patuh terhadap syariat Nabi Muhammad SAW dan menjadikan ya sebagai hukum yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan Allah taala juga menjelaskan dan menegaskan dalam firman di surat Al-Ahzab ayat 36 misalnya. Allah taala menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Wa man wa rasulahu faqad dhalla dhalalan Perhatikan ya. Allah mengatakan tidak pantas bagi orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin yang wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan bagi mereka maka kemudian mereka mencari atau memilih pilihan yang lain bagi mereka. Maka barang siapa yang maksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bayangkan nih, perhatikan nih, ya. Ayat-ayat ini ma'asyurah masih banyak sekali. Dari yang menunjukkan bahwa sungguhnya tidak bisa kita kemudian berlepas diri dari sunnah Nabi SAW dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Maka sungguh orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW tidak mau mengambil hukum dari beliau SAW, sesungguhnya mereka mengingkari dari dalil Al-Quran itu sendiri. Mereka mendustakan Al-Quran, mereka bohong, mereka mendustakan Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang mengaku Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran atau Quraniyun mereka menyebut dirinya. Orang-orang yang hanya mencukupkan dengan Quran saja. Tidak mau hadis Nabi atau kalau mau dipilih yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Selera kepentingannya saja. Maka ya ikhwani billah rahimani warahmatullah. Inilah sunnah. Ya, jadi kita tidak boleh ya kemudian menjadikan Al-Quran sendiri, As-Sunnah sendiri, tapi harus bersama-sama. Harus kita terima apa yang datang dari keduanya dan karena memang keduanya adalah merupakan dua sumber hukum yang diperintahkan dalam Islam untuk kita berpegang teguh dengannya. Yang mana Rasulullah SAW tadi pernah mengatakan, Taraf tufikum syai'aini. Ya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Yang apabila kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama lamanya. Yaitu kita Allah. Rasulullah Rasulullah SAW. Dan ini nggak bisa, bisa. Sudah dan sudah masuk. Belum. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian yang keempat, ma'asirul muslimin. Termasuk dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua hadis yang mulia tadi. Bahwa apa saja yang diperintahkan atau yang dilarang dalam hadis dari Rasulullah SAW. Baik dalam perkara yang halal maupun yang haram ma'asirul muslimin. Itu adalah sama dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Iya, sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kalian dari Rasulullah SAW berupa perintahnya, ambil kata Rasulullah SAW. Wahudu, pegang dia. Perintah dari Rasulullah SAW, ambil. Perintahnya yaitu diambil, yaitu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu. Wa ma nahakum anhu fat uh, Nah, wa ma nahakum anhu fattaribu. Iya. Fantahu, tayyib. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka hendaknya kalian berhenti. Alias jangan jangan dilaksanakan jangan dilakukan begitu maka ini menunjukkan ah, perintah Allah menyuruh seperti itu ya Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengambil apapun yang datang dari Rasulullah SAW yang berupa perintahnya kita lakukan yang berupa larangannya hendaknya kamu jauhi sebagaimana juga dalam hadis Nabi SAW dia mengatakan idah idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum ya apabila Aku perintahkan kalian dengan satu perkara, maka laksanakan sesuai dengan kesempatan kalian. Dan apabila aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Begitu. Maka tidak bisa kemudian mencukupkan dengan Quran saja, tapi tidak mau sunnah. Bagaimana? Oleh karena itu, ma'asirul muslimin, apapun yang datang dari Al-Quran, dan juga datang dari Rasulullah SAW itu sama. Yang datang dari Rasulullah SAW berupa perintahnya adalah persis seperti apa yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran yang berupa Rasulullah dalam larangannya itu pun juga persis seperti apa yang dikehendaki Allah Taala dalam Al-Qur'an. Karena itu ma'asyiral muslimin gak boleh kemudian kita menolaknya. Hai saja ma'asyiral muslimin. Terkadang apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu adalah perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya adalah sifatnya secara global, masih secara umum, secara yang masih umum belum terperinci. Sedangkan hadis-hadis Nabi SAW itu terkadang menjelaskan rinciannya atau bahkan menjelaskan tambahan-tambahannya apa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya ini adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an, untuk menafsirkan Al-Qur'an, apa dari ayat-ayat yang masih global, kemudian maknanya, pengertiannya, tata caranya, penjelasannya dirinci dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat yang ke-44. Catat gak ini? Gak bawa pulpen kabeh. Oh, ya toh. Ngaji itu bawa catatan ya, Pak. Ya, qayyidul ilma bil kitabah kata Rasulullah SAW. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, jangan cuma bondo kuping toh. Kuping ilalian, ya. Kalau kita hanya berusaha kuping saja atau pikiran kita saya keling, ya besok wis lali. Ya, mlebu tengen metune lewat lewat kiwa. Enggak, lewat tengen meneh mendal. Ya tembus, gak masuk belas istilah ya cek mendeng masuk, cek mendeng masuk telinga kanan, telinga lagi cek masih masih tembus ya. Ini tidak belas masuk tang dari telinga kanan, ya tidak dilewati belas. <laughs> Barakallahu fikum. Lihat ini ikhwan. Ya langkah dicatat ya. Kalau ngaji itu bawa catatan. Bawa kitab, tulis, bawa pensil atau pulpen. Ya. Nah, Allah Ta'ala sebutkan tentang masalah Rasulullah SAW bahwa tugas beliau diantaranya untuk menjelaskan, untuk menafsirkan, untuk merinci tentang Al-Quran yang masih global. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 44, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Ta'ala, dan kami turunkan Al-Quran ini kepadamu. al yang dimaksud adalah Al-Quran dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW yaitu azikr Al-Qur'an ini. Untuk apa? Litubayyina linnasi agar kau menjelaskan kepada umat manusia ini manuzila ilaihim apa yang diturunkan untuk mereka atau kepada mereka wala'allahum yatafakkarun dan agar mereka agar kalian semuanya itu mau berpikir. Nah, Tugas Rasulullah adalah adalah litubayyina linnas untuk menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan dari ayat Al-Qur'an, hukum-hukumnya, nah maksud-maksudnya, tujuan-tujuannya dan sebagainya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan penjelasannya itu tidak tidak kemudian secara lengkap, detail, rinci dalam Al-Qur'an, tidak, tapi dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wa ala wasallam. Contoh perintah dalam Al-Qur'an tentang sholat. Iya, Perintahnya rinci apa global? Global. Wa aqimus sholat. dzikri kata Allah taala. Dan dirikan sholat untuk mengingatku kata Allah taala. Terus dia caranya sholat. Apa kemudian Al-Quran memerincinya, menjelaskan tata caranya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, kemudian berapa jumlah rokaatnya, kapan dilaksanakan waktunya, dan sebagainya. Gimana kita dapatkan penjelasan ini ya, Buat? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka inilah tugasnya Rasulullah SAW untuk menjelaskan. Karena kadang perintah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah secara masih global. Maka diperinci, dijelaskan, diterangkan, dan ditafsirkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Naam sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gitu ya. Ada dulu apa ini? Begitu. Hah? Nanti saja. Oh begitu. Baik, barakallahu fikum. Tidak apa ya? Iya, baik. Nah, begitu demikian ya. Sehingga para aturan muslimin diperintah kita Rasulullah SAW untuk mencontoh beliau bagaimana tata cara beliau. Rasulullah mengajarkan di depan para sahabatnya tata cara salat beliau SAW. Naam, dari mulai takbiratul ikhram hingga salam. Demikian pula kadang beliau menyebutkan tentang ketika dalam hadis Jabir lengkap tentang waktu-waktu salat subuh adalah waktunya sekian, zuhur demikian, asar demikian, dan sebutnya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Karena itu ma'asyiral muslimin, iya, Gak bisa kemudian dipisahkan antara Quran dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai mengingkarinya sama sekali. Ini adalah perkara yang mustahil. Dan ada kalau ada orang yang seperti itu sombong dia, ya merasa pinter dia, dalam menghadapi apa tentang Al-Quran. Padahal Al-Quran terkadang perlu dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, jelaskan bahwa sungguhnya tidak cukup bagi kita hanya bersandar dengan Al-Quran saja tanpa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, yang wajib bagi kita adalah apa? Berpegang teguh dengan keduanya. Dan inilah ma'asulul muslimin jalan keselamatan dari penyimpangan atau kesesatan. Ya, nah Jalan keselamatan dari segala kesesatan dan penyimpangan adalah mengambil kedua hukum ini secara bersamaan baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan atau ditiadakan satu dengan yang lainnya. Maka hendaknya diambil dua-duanya, diambil sebagai naam yang bisa apa uh, sebagai hukum yang bisa kita jadikan amalan bagi kita. Naam. Maka sekali lagi kalau kita ingin jauh dari keselamatan, eh, jauh dari segala penyimpangan dan kesesatan ma'asyiral muslimin, maka kita ikuti Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Barang siapa yang hanya mengimani sebagiannya saja atau menolak sebagiannya saja, maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus ini. Naam, ma'asyiral muslimin, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-An'am ayat 153. Allah Ta'ala menyatakan, Wa anna hada sirati mustaqiman, fattabi'uh, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dalikum wattakum bihi, la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, Wa anna hada sirati mustaqiman, fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus, yaitu Al-Quran. Dan juga sudah Nabi SAW. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut wala tattabi'us subul dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain fatafarraqa bikum an sabili karena jalan-jalan yang lain tersebut akan mencerai berikan kalian dari jalannya tersebut nah maka ini menunjukkan pada kita ya bahwa sungguhnya jalan keselamatan yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an sekaligus dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak bisa dipisah dengan yang selainnya. Barakallahu fikum. Juga sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 tadi ya. Surat Al-Ahzab ayat 36 tadi telah kami bawakan dalilnya. ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيارة من أمرهم ya nah tidak pantas tidak layak bagi orang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan bagi mereka akan ada bagi mereka pilihan yang lain sehingga Allah menegaskan di akhir ayat wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat 63 ma'asyiral muslimin. Allah menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Dan hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisih akan perintahnya. Itu perintah Rasulullah SAW. Ya, Nah, hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang menyelisih akan perintah Rasulnya Sallam. Takut akan apa? Antusibahum fitnah, yaitu akan ditimpakan kepada mereka suatu fitnah. Nah, antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Al Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan tentang ayat ini yaitu akan ditimpakan kepada mereka fitnah yaitu orang-orang yang akan menyelisih Rasulnya Sallam itu yaitu fitnah dalam hatinya berupa kekufuran dan juga syirikan. fitnah berupa kekufuran karena menyelisih dalam sunnahnya Rasul SAW dan juga berupa kesyirikan bahkan juga berupa kebid'ahan kemungkaran dan berbagai kerusakan kerusakan dan penyimpangan lain nah itu fitnah ya bagi orang yang berani menyimpang dan menyelisih sunnah Rasul SAW Allah musibahum azabun alim atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih di akhirat nanti nah Itu balasan orang-orang yang menyimpang dan mengingkari sunnah Rasul alaihissalam, wassalam. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya ma'asirul muslimin. Kemudian ma'asirul muslimin yang keenam, yang terakhir, oh, masih ada lagi ya. Baik, terkadang ada sebagian orang berusaha menabrakkan atau mempertentangkan hukum-hukum antara Quran dan hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW yang dohirnya sepintas bertentangan. Padahal tidak. Ya, ada sebagian kaum muslimin atau para dai khususnya yang mereka berusaha menabrakkan, mempertentangkan hukum antara Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu Padahal Syekh Syaimin rahimahullah taala seorang pakar ilmu din di masa kita ini juga, beliau pernah mengatakan Seandainya ada orang berani mengatakan bahwa Al-Quran ada Al Quran atau ayat Al-Quran Al-Quran dan hadis Nabi atau hadis Nabi bertangan dengan Al-Quran maka hadapkan dia kepada saya. Saya ingin tahu di mana, tunjukkan. Tidak ada hadis sahih yang bertentangan dengan Quran abadan selama-lamanya. Semuanya sejalan, semuanya ada benar karena apa kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala pernah menyatakan dalam firman-Nya bahwa sungguhnya seandainya Quran itu berasal bukan dari selain bukan dari Allah taala, yakni berasal dari selain Allah, pasti kita akan dapati yaitu perselisihan yang banyak. Tapi tidak. Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan hadis Nabi. Apa sebaliknya? Hadis Nabi tidak pernah ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Iya, meskipun kadang sepintas selihatannya pertentangan, padahal tidak. Mungkin karena pemahaman kita yang kurang, sehingga melihat secara zahir nampaknya pertentangan, padahal tidak. Nah, orang-orang yang bertentangan Quran dan hadis punya tujuan ya, kawan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengingkari atau menolak hukum-hukum terdapat dalam hadis atau sunnah Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan akalnya atau hawa nafsunya. Iya, itu tujuannya. Padahal pantasnya bagi mereka adalah meletakkan akal dan manusia nafsu itu tunduk di bawah Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seperti tadi disebutkan, ya, ketika mereka mempertentangkan antara mengatakan bahwa siapa yang bilang bahwasanya keledai itu hal haram, siapa yang bilang bahwasanya hewan yang bertarik, hewan yang buas atau itu adalah haram dimakan. Mana dalil dari Quran? Gak ada, kata dia. Kalau disebutkan tentang hadis Nabi SAW, oh itu bertentangan dengan Quran. Berarti apa saja yang bertentangan dari Quran, maka hadisnya dianggap tidak sahih, alias dibatalkan oleh dia. Banyak sekali semacam ini. Apalagi banyak orang yang sok komentar mendoakan hadis yang dohirnya bertentangan dengan Quran. Sekedar bertentangan dengan Quran atau bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan keyakinan dan sebagainya. Padahal jelas-jelas sahih, ma'asulun Tidak ada hadis sahih yang bertentangan. Nah, seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang-orang demikian perlu diingatkan. Ya, perlu belajar kembali dan perlu untuk bertobat kepada Allah taala dari ucapan-ucapan yang keji, lebih beli terhadap sunnah Nabi Alaihissalam wassalam. Ya, padahal tidak ada Quran dan sunnah bertentangan. Insya Allah sejalan karena dua-duanya sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya terkadang iya, pemahaman kita yang terbatas inilah yang kemudian terkadang menganggap selintas itu adalah bertolak atau bertentangan dengan Quran. Ada lagi ma'asyiral muslimin yang ketujuh, orang-orang yang bagi hadis dalam dua perkara, mutawatir dan ahad, tapi punya tujuan yang jelek, yaitu apa? Untuk menolak sebagian hadis Nabi SAW yang tidak sesuai dengan akal dan hawa nafsu tersebut, khususnya dalam perkara akidah. Maksudnya begini, ma'asyiral muslimin. Naam, para ulama al hadis, al mustalah hadis, mereka mengatakan memang bahwa berdasarkan sampainya riwayat-riwayat hadis kepada para ulama penulis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga para ulama-ulama lainnya. Naam, maka berdasarkan sampainya hadis kepada mereka, hadis itu jalan-jalannya ada yang mutawatir, ya. Artinya apa? Yang diriwayatkan dari jalan lebih dari 10 sahabat misalnya. Ya. Nah, sehingga saking banyaknya sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini dan jalan-jalannya sangat banyak, maka diistilahkan oleh para ulama dengan hadis apa? Mutawatir. Adapun ada pula hadis yang sampainya itu tidak sampai kepada banyak sahabat. Mungkin hanya satu, dua, atau tiga sahabat saja yang disebut dengan istilah ahad. Yaitu hadis ahad. Begitu. Ya. Nah, dan pembagian ini hanyalah secara istilah saja dari sampainya riwayat kepada para penulis hadis. Bukan dalam rangka untuk menolak hadis. Ya. Nah, sekedar untuk memberikan pemahaman bahwa hadis ini riwayatnya banyak dari para sahabat. Yang ini cuma sedikit saja. Namun, para ahli hadis sepakat bahwa hadis yang mutawatir ataupun hadis ahad selama itu sahih, benar-benar sahih dari Rasulullah SAW wajib untuk diterima. Wajib untuk diimani. Baik dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, perkara adab, dan sebagainya. Wajib untuk diterima. Bukan dalam rangka untuk menolak. Itu tujuannya. Tapi kemudian sebagian manusia ya, muncul di antaranya kelompok Mu'tazilah. Orang-orang yang cenderung menggunakan akal untuk menimbang-nimbang Quran dan hadis sesuai dengan akalnya. Mereka bilang semua hadis yang mutawatir diterima. Tapi kalau ahad tidak boleh diterima. Lebih-lebih dalam perkara akidah katanya. Karena akidah tidak bisa diterima kecuali dari jalan yang mutawatir. Ini adalah pemahamannya orang-orang mukalzinah. Dan sampai sekarang pun banyak sekali di tengah masyarakat kita khususnya para dai-dai di masa kini yang kami sering mendengarnya. Baik, seperti itu. Tapi ma'asyiral muslimin, ya contohnya banyak sebagian hadis-hadis sahih ditolak oleh mereka menolak tentang azab kubur, tentang fitnah kubur dan azab kubur dalam kubur. Mereka tolak. Alasannya, oh ini hadisnya ahad, tidak bisa diterima katanya. Nah, tentang syafaat di hari kiamat dari Rasulullah SAW, dikatakan dia, oh ini hadis ahad, ditolak mentah-mentah oleh dia. Seperti itu. Dan banyak hadis-hadis sahih ditolak oleh mereka ini. Ya, dan termasuk Mu'tazilah di zaman sekarang ini yang mengeluhkan pemikiran semacam ini. Oh, pengikutnya banyak. Ya, mau disebut namanya ayo hati mustahil termasuk yang mengagung-agungkan ya penolakan terhadap hadis ahad dalam perkara akidah dan banyak dia menolak tentang azab kubur fitnah kubur tentang syafaat tentang keluarnya dajjal di akhir zaman tentang ilmu dan sebagainya ditolak mentah-mentah oleh dia dalam buku-buku dia ya nah Bahkan kata dia, kata penulis-penulisnya mereka mengatakan bahwa orang-orang berpegang dengan hadis hadis semacam ini adalah orang yang keras kepalanya atau kepala batu katanya. Ini sombongnya mereka ini. Ya, menganggap dirinya paling tahu tentang hadis Nabi Sallam, padahal mereka sendiri jahil. Baik, seperti itu. Masyurah muslim tidak sepantasnya. Ya, andaikan mereka itu diam, jujur dengan kebodohannya. Nah, itu lebih bagus daripada ngomong tapi salah terus. Begitu dan lipatan. Menolak hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, baik yang ahad, apalagi yang mutawatir, adalah bentuk kekufuran. Nah, karena apa? Menolak hadis Nabi SAW berarti menolak ke apa? Kejujuran Rasulullah Shallallahu ya? Alaihi Wasallam. Ya, nah, dan Rasulullah SAW tidak mengatakan kecuali dengan hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tentang perkara-perkara gaib, ya, tentang hari akhirat, tentang masalah kubur, tentang peristiwa-peristiwa dari kiamat dan sebagainya. Nah, sebenarnya di mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Dan selama itu banyak riwayat-riwayat sahih yang menjelaskannya, nah kita wajib untuk mengimani. Nah, seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Hadis ahad atau mutawatir istilah saja yang dibikin para ulama untuk apa? Untuk menjelaskan sampainya riwayat-riwayat tersebut. Nah, mulai karena itu ma'asyiral muslimin. Iya, banyak sekali sebenarnya penjelasan dari dalil yang bisa kita pelajari ya yang mana dari riwayat-riwayat tersebut bisa kita simpulkan ma'asyiral muslimin na'am sepantasnya yang wajib bagi kita adalah kita senantiasa menerima dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW karena itu para ulama mengatakan di antara makna syahadatain makna asyhadu an la ilallah kita sudah mengetahuinya demikian pula makna wa asyhadu anna Rasulullah itu ada empat perkara yaitu kita bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW, eh, eh, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, maka kalau kita meyakini beliau seperti itu, maka harus kita empat perkara. Dari bentuk keyakinan kita bahwa beliau adalah utusan Allah. Maka yang wajib atas kita adalah empat perkara. Satu, ta'atuhu fi ma'amara. Yaitu mentaati apa yang diperintahkan beliau. Ya, apapun yang diperintah beliau, kita berusaha untuk mentaatinya. Wajinahu fi anhu wa dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan semua apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih perkara gaib. Lebih-lebih perkara gaib. Wajib kita membenarkan apapun yang kata Rasulullah sallallahu sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelari As-Siddiq oleh Rasulullah dikarenakan ketika beliau habis pulang dari Isra dan Mi'raj diperjalankan Allah Ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha pulang sebelum subuh dan pagi hari mengabarkan hal itu kepada orang-orang Quraisy maka mereka semua mengingkarinya dengan berita Rasulullah SAW tersebut ya karena keheranan mereka masa semalaman dari Masjidil Haram ke Aqsa kemudian sampai ke langit ketujuh dan sekarang sebelum subuh sudah pulang kembali ini kalau bukan orang gila tidak mungkin dia ngomong itu anggapannya orang Quraisy lalu mereka datang dengan penuh keberadaan kepada Abu Bakar temannya Rasulullah SAW yang dianggap mungkin bisa mengingkari Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, temanmu bilang begini dan begini tentang Isra Mi'raj. Apa kata Rasulullah? Wallahi demi Allah. Kata Abu Bakar, seandainya Rasulullah bicara lebih hebat dari itu, saya tetap percaya. Masya Allah. Itu Rasul. Maka beliau digelari As-Siddiq. Orang yang senantiasa membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang keluar dari lisan beliau dibenarkan. Maka kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah at-tasdiq atau tasdiqu bima akhbar. yakni membenarkan semua apa yang berisi beliau beliau beritakan. Yang keempat yaitu hendaknya kita beribadah sesuai dengan apa yang disunahkan dan diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan beribadah dengan cara bid'ah ya wallahu alamu bisawab kemudian yang perlu juga ingatkan dari pelajaran ini adalah naam maka berhati-hatilah dari para para pengingkar sunnah orang-orang yang sengaja Nah menyelisih sunnah Nabi berusaha untuk menolaknya baik yang sifatnya keseluruhan ataupun sebagian. Iya, banyak orang yang kemudian kita ingatkan, ya si antum muslim, antum harus sunnah. Harusnya ini dibiarkan, tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong. Rasulullah SAW melarang untuk mencukurnya, memotongnya. Nah, itu kan sunnah saja katanya. Sunnah. Apa hukumnya sunnah? Ya, itu kan tapi Quran nggak ada begitu kan banyak sekali dan itu saya sering dulu mendengar dari para dai dai di sekitar kita di Manuan ini wallahu a'lam baik cukup ya ada pertanyaan Bas ada iya silakan yang bertanya <clears throat> Barakallahu fikum. Fadhal. Iya, siapa lagi yang bertanya? Aina, monggo Pak. Iya. Nah, Apa itu? Tayyib, ya, barakallahu fikum. Menafsirkan Al-Qur'an itu Pak tidak cukup hanya terjemahan yang terletak bahasa Arab. Al-Imam Ibn Qasir Ta'ala dalam Muqaddimah tafsirnya beliau menyebutkan kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Di antaranya Al-Quran itu hendaknya pertama ditafsirkan dengan Al-Quran. Maksudnya ayat ayat quran yang masih global ditafsirkan dengan ayat-ayat Quran yang lebih merinci tentang pengertiannya. Itu yang pertama yang harus dilakukan tatkala kita hendak menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, kalau tidak disebutkan perincian dalam Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mencolok-mencolok begitu. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam hadis tidak didapatkan penjelasannya, maka para ulama sepakat untuk menjadikan Kaul atau perkataan para sahabat Rasulullah SAW dan penafsiran mereka tentang Quran itulah dalil, yaitu penjelasan dari mereka, apalagi adanya kesepakatan dari mereka tentang makna yang terkandung dalam suatu ayat dalam Quran. Jadi menafsirkan ayat pertama dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, yang ketiga menafsirkan ayat dengan apa itu asar-asar para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Kemudian kalau tidak dapat juga maka diambil dari keterangan para tabi'in Bagaimana para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat yang mereka belajar dari sebagian <clears throat> sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada semuanya dari empat-empatnya ini, baru kemudian menafsirkan Quran secara lugah, secara bahasa Arab yang fasaha, yang asli, yang murni, yang benar. Begitu. Dan para ulama ahli tafsir kalangan sahabat Nabi ketika menafsirkan ayat tadi, "Khudu zinatakum inda kulli masjidin," yaitu ambillah, pakailah perhiasan kalian ketika masuk ke masjid. Makna zina atau perhiasan yang dimaksud di sini adalah pakaian indah, pakaian yang sopan tatkala masuk ke masjid, ya, tidak dengan telanjang dan juga dengan pakaian yang asal-asalan. Bukan maknanya perhiasan dalam arti seperti emas, perak dan sebagainya. Nah, para ulama menyebutkan zina itu ada dua macam, Pak. Ya, zina yang sifatnya asliah, perhiasan yang asli pada manusia berupa apa? ketampanan, keindahan tubuh, kekuatan tubuh. Ini namanya juga perhiasan. Perhiasan yang asli yang dimiliki oleh manusia dari penciptaan Allah Subhanahu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada orang tersebut. Makanya juga perhiasan seperti wanita, wanita pakai perhiasan. Kecantikan wanita perhiasan apa bukan? Perhiasan. Ketampanan laki-laki juga perhiasan. Begitu. Perhiasan yang asli. Tapi juga ada perhiasan yang merupakan tambahan dari luar. Seperti apa? Pakaian indah, pakaian bagus, Kemudian perhiasan memakai cincin, gelang, kalung bagi wanita yang sesuai dengan fitrahnya. Tapi laki-laki Rasulullah memberikan perincian dalam hadis dilarang memakai perhiasan dari emas. Adapun selain itu seperti perak boleh, ya tidak dilarang. Jadi kalau emas jelas-jelas nasnya dalam hadis Rasulullah melarangnya. Sehingga tidak boleh ditabrakkan seperti perkataan seorang dai tadi. Itu kan yang melarang hadis. Quran kan tidak melarang. Mana Quran yang melarang? Ini tadi tidak melarang. Ini dipahami perhiasan menurut akalnya dia sendiri. Tidak boleh seperti itu. Harus merujuk, melihat kepada tafsirannya para sahabat. Tadi sudah disebutkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan asarnya para sahabat. Kemudian para tabi'in. Baru terakhir nanti tidak dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya Pak? Barakallahu fikum. Cukup. Cukup ya, Insya Allah. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan di luar majelis. Demikian saja ikhwan ya apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik an la ilaha anta Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.